السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كيف حالكم يا إخوان؟ الحمد لله بخير ما شاء الله dan كيف حال الإخوة هنا في البيت بجمعنا كبار إخوان إخوان di rumah semua insyaallah kita semua berada dalam kesehatan, berada dalam hidayah dan terus istiqamah dalam memegang teguh agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat, pada malam ini kita sudah sampai di Ad-Darsus Sabi' <clears throat> Ad-Darsus Sabi' Baik, Alan, sekarang kita nadkhul fi Eh, tamarin. Tamarin, latihan-latihan. Akan tadi sebelum kita masuk ke latihan, eh, sepertinya minal mustahsan an nuraji ad-dars awalan. Sebaiknya kita mengulang pelajaran terlebih dahulu dari ad dars sabi' dari bagian pertama. Antum lihat halaman Samaniyatun wa Samaniyatun wa 38. Di cetakan kedua halaman 39. Di cetakan yang terbaru antum ikhwan dan akhwat yang mendapatkan buku cetakan terbaru dari Durusul Lughatil Arabiyah ini antum bisa lihat ada susabe di halaman tis'atun wa 39 baik Hai ikhwan, nuraja. Sama-sama kita meraja. Istami'u summa kariru. Antum dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Hai akhwan. Man hadhihi? Man hadihi. Hadihi aminatu. Hadhihi aminatu. waman tilka? waman tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun. Hadhihi tabibatun. وتلك ممرضة وتلك ممرضة هذه من الهند هذه من الهند وتلك من اليابان وتلك من اليابان هذه من الهند وتلك من اليابان هذه من الهند وتلك من اليابان طيب انتبه يا اخوان هذه طويلة هذه طويلة وتلك قصيرة وتلك قصيرة هذه طويلة وتلك قصيرة هذه طويلة وتلك قصيرة طيب من هذا من هذا هذا حامد هذا حامد ومن ذلك ومن ذلك ذلك علي ذلك علي أتلك دجاجة أتلك دجاجة لا تلك بطة لا تلك بطة ما تلك ما تلك ما تلك ما تلك تلك بيضة تلك بيضة تلك بيضة تلك بيضة هذه سيارة المدرس هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير وتلك سيارة المدير أساعة عباس هذه أساعة عباس هذه لا هذه ساعة حامد لا هذه ساعة حامد ساعة حامد ساعة حامد تلك ساعة عباس تلك ساعة عباس تلك ساعة عباس تلك ساعة عباس طيب ذلك ديك ذلك ديك وتلك دجاجة وتلك دجاجة ذلك ديك وتلك دجاجة ذلك ديك وتلك دجاجة طيب uh, ikhwan wa akhwat fillah azakumullah di ad-dars as-sabi' di pelajaran ketujuh ini indana kalimat atau kalimat jadidah ada beberapa eh, kata-kata uh, baru dan di sini anda melihat ada tah satu tambahan lagi kata tunjuk. Yaitu yaitu apa ya kawan di sini? Tilka. Tilka. Kita sudah mempelajari hada. Lalu hadhihi. Lalu zalika sekarang tilka. Dan tilka seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tilka maknanya ma mana tilka ya kawan? Itu. itu. Maknanya itu. Wa tilka ismun isyaratun lil ba'id. Tilka ismun isyarah kata tunjuk lil ba'id dipergunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Sama seperti zalika. Zalika dan tilka ismani isyaratani lil ba'id. Kedua e, kata tunjuk ini dipergunakan untuk benda yang jauh. Akan tapi beda antara beda antara zalika dengan tilka. Ma huwa al-farq ya ikhwan? Apa, apa bedanya antara zalika dengan tilka di sini? Tilka untuk mu'annaf. untuk Zalika untuk muzakkar. Bagus ahsantum. Zalika diperuntukkan untuk menunjuk sesuatu benda eh, atas atau laki-laki, afwan laki-laki atas sesuatu benda yang bersifat laki-laki, muzakkar. Adapun tilka dipergunakan untuk menunjuk perempuan atau sesuatu atau benda yang bersifat perempuan, muannas, muzakkar atau muannas. Baik. أنا أريد واحد واحدا منكم أن يقرأ ثم يترجم واحد يقرأ بعض الكلمات ثم يليه الإخوة حتى يتم جميع المفردات هنا طيب ابدأ أنت تفضل يا أخي الكريم <clears throat> من أول الدرس السابع دري بجمع آه، تمام تفضل دي ترجمكم استريده الدرس السابع نعم pelajaran yang ketujuh أحسنت من هذه siapa ini هذه آمنة ini آمنة ini آمنة طيب هذه هذه اسم إشارة للقريب أليس كذلك بلى إني هذه kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Maknanya ini. Baik, istamir ya. Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Baik, terjem. Dan apa itu? Dan siapa itu? Dan siapa itu? Man artinya siapa? Baik. Itu Fatimah. Tilka Fatimatu itu Fatimah. Baik, ahsan. Istamir. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Baik. Ini seorang dokter dan itu seorang perawat. Seorang perawat. Antum lihat di sini dokter maupun perawatnya semuanya muannas perempuan. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Terlihat dari isimnya semua menggunakan tak marbutah. Tabibatun. Kalau kita hentikan tabibah. Mumarridatun. Kalau kita wakaf mumarridah. Tak marbutahnya berubah menjadi ha. Kemudian yang juga menunjukkan bahwa ini mu'annas adalah digunakannya kata tunjuk hadihi dengan tilka. hari dan tilka dipergunakan untuk menunjuk benda atau e, perempuan atau benda yang bersifat mu'annas, perempuan. E, apa beda antara hadi dan tilka ya khi? untuk jarak dekat. Uh, e, taib. Tilka untuk untuk menunjuk benda yang jauh. Ahsan. Istimewa. ya. min al hindi وتلك من اليابان تمهل القراءة أيوة هذه من الهند وتلك من اليابان أحسنت ini dari India dan yang itu dari Jepang. Taib. Di sini tidak di, di, diketahui siapa dia. Tapi kita dapat ketahui bahwasanya yang ditunjuk itu perempuan atau laki-laki ya, kawan? Perempuan. Ah, di, tidak terlihat namanya siapa, juga tidak terlihat orangnya bagaimana, tapi kita mengetahui yang ditunjuk adalah perempuan karena digunakannya kata tunjuk untuk perempuan di sini. Hadihi dengan tilka. Istamir ya khid. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi dan itu pendek. Dan itu pendek. Lagi-lagi di sini menggunakan ismani isyaratani lil muannas. Dua kata tunjuk untuk muannas untuk perempuan. أحسنت بارك الله فيكم طيب استمر يا أخي من يليه من يقرأ فضل يا أخي أفرهم تفضل من هذا siapa إني طيب هذا هذا هذا حامد هذا sekali lagi هذا حامد طيب إني حامد إني حامد طيب ومن ومن ذلك dan siapa itu Dalika Aliyun. Dalika Aliyun. Dalika Aliyun. Hmm, terjemahkan. Itu Ali. Itu Ali. Di sini uh, isyarah hadza dengan zalika dapat diketahui untuk menunjuk eh, laki-laki uh, atau benda yang bersifat laki-laki di sini. Padahal apa beda antara hadza dengan zalika ya akhi? Mal farqu baina hadza wa zalika? Apa beda antara hadza dengan zalika? Hada untuk menunjuk benda yang dekat. Adapun zalika untuk yang jauh. Terus istimir, istimir ya. Atilka dajajatun. Naam. La. Apakah itu ayam dajajatun? Ayam betina apa ayam jantan? Ayam betina. Sahih kan? Dajajatun ayam betina ayam jantan? ayam betina Dajaitan ayam betina Taib, istamir La Tilka batotun. Tidak Itu bebek Itu bebek Sant Ma tilka Nah Apa itu Tilka baidotun Itu telur Itu telur Taib, di sini antum harus jeli dalam menggunakan haza lalu hadihi lalu eh, zalika dan tilka. Jika antum memahami makna-makna yang sudah kita baca di sini dan insya Allah antum tahu bagaimana cara penggunaannya. Istamir ya, أخي أنت يا أبو بكى تفضل هذه سيارة المدير sekali lagi ya أخي هذه mudiri. Ah, sayyaratul mudarrisi. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Taib. Wat, terjemahkan dulu, antum terjemahkan dulu. Ini mobilnya guru. Naam. Watilka sayyaratul mudiri dan itu mobilnya kepala sekolah. Al mudir atau rektor atau direktur. Hasan. Apa beda antara hadihi dan tilka ya Ma farqu baina hadhihi wa tilka? Hadhihi untuk menunjuk benda yang dekat. Ya. Tilka untuk menunjuk benda yang jauh. Ah, santa. Asa Asa'atu Abbasin hadhihi apakah apakah jam Antum terjemahkan dengan uh, makna tidak masalah tidak perlu harus uh, letter lex Apakah jam ab Apakah ini jam abbas Nah, sant. La hadhihi sa'atu Hamidin. Bukan, ini jamnya Hamid. Nah, sant. Tilka sa'ati Tilka sa'atu Abbasin. Sekali lagi nadanya, akhi. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Baik, terjem. Itu jamnya Abbas. أحسنت جيد استمر ذلك ديك وتلك دجاجة أحسنت terjem. itu itu ayam ayam betina jago ah betina ayam jago dikun. <laughs> ayam jantan ayam jantan dan itu dajajatun ayam ayam betina ayam betina di sini kalimat zalika dan tilka antum terjemahkan itu ya. Kalau begitu apa beda antara zalika dengan tilka? Ya akhi, man farqu baina zalika wa tilka? Zalika untuk muzakar Dan Ah. tilka untuk mu'annas Ahsanta. Zalika untuk menunjuk uh, muzakkar laki-laki atau sesuatu yang bersifat laki-laki. Tilka di, men- dipergunakan untuk menunjuk perempuan atau sesuatu yang bersifat perempuan. Ahsanta barakallahu fikum. طيب مفهوم إن شاء الله طيب الآن ندخل في آه، تمارين ندخل في تمارين هل أجرينا التمارين هذه يا أخوان أم لما لما لما قط طيب اقرأ واكتب اقرأ واكتب ترجم يا أخي اقرأ واكتب Baca dan tulislah. baca dan tulislah. Nah, di sini beberapa latihan diminta untuk ditulis. dan Nana sudah peringatkan sejak e, pertemuan yang lalu, setiap tamarin yang diminta untuk ditulis, antum tulis. Hal katabtum hadit tamarin ya kawan, antum nulis nggak nih Nanti nanti seperti ini? Ba'dukum, rubama yaktubun, wa ba'dukum la yaktubun. Katabna, insyaAllah. Katabna, Alhamdulillah. Sebagian mungkin di antara kita ada yang nulis Ada sebagian yang nah, tidak Tidak masalah Nanti akan mengambil banyak manfaat Tentu saja yang Yang menulis Ya sedikit-sedikit Taib labas Taib Nah ابدأ أنت يا أخي تفضل اقرأ بقراءة صحيحة طيب اقرأ واكتب نعم هذه مدرسة وتلك جامعة طيب ترجم Ini adalah sekolah dan itu universitas. Universitas atau perguruan tinggi. Istamir. Hasan. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Wa tilka baqaratun. Baqaratun. Baik. Terjemah apa Itu keledai dan itu sapi betina. Hasan. Hasan tak istamir. Adzalika masjidun? Apakah itu masjid? Naam. La tilka madrasatun. Tidak, itu sekolah. أحسنت أربعة Hada jamalun wa tilka naqatun. نعم Ini onta jantan dan itu onta betina. أنت بتينا ناقة طيب أحسنت Hadi- يكفي يكفي يا أخي يكفيك طيب استمر أنت يا أخي الكريم من فضل أنت رقم كم هذه مدرسة وتلك طالبة طيب طيب ها مدرسة هذه آتاها طيب مرة أخرى يا أخي خطأ قراءتك خاطئة صحح القراءة هذه مدرسة مدرسة وتلك طالبة طيب مرة أخرى يا أخي الكريم مرة أخرى sekali يا أخي هذه مدرسة Watilka talibatun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terjem apa? Terjem? Ya. Ini adalah guru wanita dan itu adalah murid wanita. Baik. Dari mana antum tahu itu wanita ya, Khan? Dari banyak dari banyak ini dari banyak uh, dalil di sini. Pertama Tamar Buto, Mudarrisa. Di mana tuh kunci dia? Kemudian juga isim isyarah di sini gunakan untuk uh, untuk isim isyarah perempuan. Ahsantum. istamir ya akhi هذا كلب نعم وذلك قط. ahsant istamir eh, afwan tarjim awalan Ini adalah seekor anjing dan itu adalah seekor kucing. ahsant هذا بيت هذا بيت المؤذن نعم وتلك حديقة التاجر وتلك حديقة ترجم Ini adalah rumah muazzin dan itu adalah kebun pedagang. kebun milik pedagang. Ahsan. Barakallahu fikum. Baik. طيب التمرين الثاني الآن التمرين الثاني بعد أن انتهينا من التمرين الثاني نفتح المجال للمستمع طيب التمرين الثاني latihan kedua من فضلكم يا إخوان آه، أنا minta آه، tolong kepada ikhwan آه، أن تذكر الرقم أنتم sebutkan nomornya dulu قبل أن تقرأ Ini karena hunaka rakam faqra rakam Ada kalau ada angkanya antum baca angkanya, ar angkanya. Tapi kita belum sempat sempatnya, belum pelajari eh, kata angka-angka sepertinya. Nah. Bisa jadi mungkin banyak ikhwan yang belum mengetahui angka 1 sampai 10. Nah, ini kekurangan buku ini nanti. Nanti insya Allah kita akan tutupi kekurangan dengan mudah-mudahan eh, hari ini Angka. di akhir pelajaran insya Allah kita akan coba angka 1 sampai angka 10. 10. <clears throat> Baik. Nah, Nafi. Takalam Arabia. Arabiyah? في بعد إن شاء الله نقلل الإندونيسية شيئا فشيئا أيوة. نعم طيب آه، طيب فضل التمرين الثاني أشر إلى الكلمات الآتية باسم ال... باسم إشارة للبعيد أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك بين قوسين ذلك وتلك أشر ما معنى أشر أشر في الأمر من kata perintah dari asyara yushiru menunjuk asyir tunjuk tunjuklah Idal kalimat al-atiyah. Tunjuklah kata-kata berikut. Bismi. Bi. Mana bi? Dengan. Dengan ismi. Ismi isyarah. Dengan kata tunjuk. Lil ba'id. Yang. Jauh. Yang jauh. Antum di sini diberikan pilihan. Kalau bukan zalika maka. Tilka. Nah dan. anak yakin di sini insyaallah antum sudah paham bagaimana cara menggunakan zalika dengan tilka. Zalika untuk mu- muzakkar atau muannas ya ikhwan? muzakkar Muzakkar. Tilka muannas untuk muannas. Baik. Eh ila aina wasalna anifan? Dari mana tadi? min ana Anta طيب أنت wala تفضل tafadhal أنت خلاص أنت آه، طيب لا بس ما في مشكلة نقرأ يعني السؤال ست ف- ممكن تق- تقرأ ال- ال- الكلمات تمرين ثانية التمرين الثاني التمرين الثاني طيب لاتيان كدوا أحسن أشر إلى الكلمات الآتية باسم الإشارة للبعيد ذلك تلك نعم الرقم الأول تلك أم تلك أم طيب لا تقول الأول تقول واحد واحد, واحد اثنان ليس الأول الثاني الثالث هذه فيما بعد إن شاء الله الرقم الأصلي واحد طيب مر- من فضلك م- مرة أخرى واحد واحد تلك أم تلك أم طيب لماذا نستعمل تلك يا إخوان mengapa kita gunakan tilka di sini لأن أم يعني أم أم مؤنث ولذلك ولذلك نستعمل تلك طيب اثنان تفضل يا أخي استمع أنت اثنان لكل واحد ربما ثلاثة أو أربعة أسئلة ذلك أب ذلك أب طيب لماذا نستعمل ذلك mengapa kita menggunakan ذلك لسين إخوان أبون يعني. أب مذكر ولذلك نستعمل karena itu kita ذلك طيب استمر يا أخي ثلاثة ذلك قلم ذلك قلم أحسنت طيب يكفي أربعة أنت فضل يا أخي الكريم أربعة تلك ملعقة تلك ملعقة جيد ما معنى ملعقة؟ صندوق صندوق ولماذا نستعمل تلك؟ karena dia لأن الملعقة مؤنث mengapa kita menggunakan tilka di sini karena milaqah muannas apa ma ma, ma alamatu ta'nifi هذا الاسم Pak مربوط tak marbutoh ta marbutoh tanda bahwa isim ini muannas adalah tak marbutoh ta marbutoh استمر يا أخي الكريم sadis لا تقول ستة ستة طيب خمسة ليس ستة خمسة خمسة Tilka ainun. Tilka ainun. Lima nasta'amil tilka? Mengapa kita gunakan tilka di sini? Lima ya kawan? Mengapa? Karena dia berpasangan. Karena dia benda. Uh, ainun muannas. Kenapa muannas ainun? Karena, Karena seperti yang kita sudah jelaskan pada abad lalu, eh, anggota badan yang memiliki pasangan, maka dia muannas. tuh? Ya, boleh dari karena stamil tilka. Walaupun kalimat ainun tidak memiliki tanda muannas tak eh, marbutoh, tapi dia muannas e, seperti kata para nuhat e, eh, muannas takdirian. Baik, istamir ya akhi. Sitta. Nah. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Terjemah ulang dzalika hajarun. Itu batu. Itu batu. Walimada nasta'mil zalika huna? لأنه مذكر لأ- لأن حجر مذكر kita gunakan ذلك di sini karena ذا- حجر مذكر أحسنت بارك الله فيك سبعة أنت يا أخي الكريم تفضل يا أخي فرحين ذلك قميص اذكر الرقم رقم Sab'ah. Kul sab'ah. سبعة Kul sab'ah. Kul. قل سبعة Antum bilang sab'ah. سبعة Baik, sab'ah. سبعة Ahsan. Angka berapa sab'ah itu? Tujuh ya? Tujuh. Baik, laysa delapan. سبعة Naam. Ahsan. ذلك قميص ذلك قميص أحسنت لماذا نستعمل ذلك هنا ما بقي digunakan ذلك di sini قميص مذكر karena قميص مذكر أحسنت استمر ثمانية كل ثمانية ثمانية أحسنت ذلك كدر ذلك كبر صحيح يا إخوان Indah بعض nuhat ah. para ah? La, laisa hataan mutlakan, tidak tidak secara mutlak salah, kidrun itu menggunakan zalika. Karena beberapa eh, ma'ajim, beberapa mu'jam, beberapa kamus bahasa Arab antum lihat ketika mereka memberikan definisi kidrun lalu di belakangnya ada penjelasan qad yuzakkar wa qad yu'annas. Yuzakar wa yu'annas. Ada kalimat kalimat seperti itu. Syai min hadzal kalimat. Yuzakar wa yu'annas. Artinya bisa juga dianggap sebagai muzakkar, bisa juga dianggap sebagai mana. Tapi kalau kita lihat mu'jam-mu'jam yang lain diantaranya mu'jam al-qudama seperti lisanul arab, lalu uh, eh, tajul urus, lalu uh, al-bahrul muhid dan lain sebagainya. Antum lihat di situ mereka mengatakan al-qidru inda amatil arab mu'annas. Al-qidr menurut amah kalimat amah itu sebagian besar bahkan beberapa e, ma'ajim menggunakan jami' semua e, suku-suku Arab menggun, e, al kidru menggunakannya dalam bentuk muannas sehingga kita di sini kita ambil pendapat yang itu berarti di sini al kidrun sahih al khata khata Nakul tilka kidrun Baik, standar. Tis'ah. Anta akhatta rakmain. Anta ambil dua nomor tadi ya, dua angka ya. Ah, sekali lagi, sekali lagi. Al-akhir. Tis'ah. Kul, tis'ah. Tis'ah. Tis'ah. Tis'ah. Sembilan dulu. Asyara sepuluh. Urutannya sembilan dulu baru sepuluh. Sembilan. Tis'ah. Tilka nafidatun. Tilka, nah, lima tanda setahun tilka mana ya, kawan? Mana kita gunakan tilka di sini? نافذة مؤنث مؤنث أحسنت ممتاز ممتاز بارك الله ممتاز ولا ممتاز ممتاز ممتاز عشرة سبول عشرة أنت يا أخي لا خلاص أنت يكفيك عشرة أنتم يا أخي سبول عشرة عشرة تلك بقرة sekali lagi ya أخي تلك تلك بقرة بقرة jangan ada yang panjang ini kalimat bakara. Sekali lagi. Ya. Tilka bakaratun. Ahsan. Ah, baik. Terjem tilka bakaratun. Itu sapi betina. Itu sapi betina. Lima dan nasta'mil tilka ya khi. Mengapa kita gunakan tilka di sini? Bakaratun menunjukkan muannas. Muannas. Ma Baik, ada tamar buta. Santa, jawab kamil jiddan, masyaallah. Baik, ahad asyar, 11. Ahad asyar. Hmm. dalika maktabun ذلك مكتب ترجم itu buku ah Itu buku kitab. itu, itu kitab ah itu eh, meja itu meja ahsan anda sudah mulai sedikit lupa ini kurang murajaah seperti itu ahsan tabarakallahu fikum طيب 12 آه، انت pakai wahid بقي واحد ايه ayo طيب لا بس 12 isna asyar 12 tilka naqatun طيب ترجم اولا itu unta betina. Ah, santa. طيب يكفي بارك الله فيكم طيب ثلاثة عشر ثلاثة عشر تيجا بلس ذلك مهندس ذلك مهندس طيب استمر ما معنى مهندس itu insinyur أحسنت أربعة عشر نعم ذلك مؤذن طيب itu مؤذن itu muazin. Ahsan. Mana muazin? Tukang azan. Baik. Yang azan lima kali sehari itu muazin. Baik. فضل يا أخي الكريم استمر خمسة عشر لما بلاس نعم تلك ممرضة تلك ممرضة أحسنت ممرضة ما معنى ممرضة براوات براوات طيب استمر يا أخي الكريم ستة عشر نعم ذلك سرير أحسنت itu kasur kasur أحسنت Sab'ata asyara tilka hadiqatun. Taib. Itu kebun. Itu kebun. Ahsant. Samaniyata asyara tilka talibatun. Naam. Itu murid wanita. أحسنت استمر تأخذ تسعة عشر وعشرون مباشرة Tis'ata asyara نعم 19 dzalika jamalun. نعم Itu unta jantan. أحسنت Ishrun. Ishrun 20. Tilka battatun. Itu bebek. Itu bebek. Ahsant. Baik, barakallahu fikum. Baik, ala naftah al-majal li al-mustami'. Baik, bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung antum bisa menghubungi di line telepon 823 6543. Saya kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Umi di mana? Eh, Umi Iksan di Keranggan. Baik. Silakan. Baik, Umi Iksan. Ya? Iya. آه تفضل التمرين الأول اقرأ واكتب Ikra. نعم Eh, wahid. نعم Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. أحسنت diterjemahkan Umu terjem أولا Ini sekolah dan itu universitas. ما شاء الله ممتاز استمر استمري Salasa, eh, Isnan. Isnan. Nah. Zalika himarun wa tilka bakoratun. Nah. Ah, uh, salasa. Uh, uh, terjemahkan dulu umu. Uh, ini ini keledai. Ini atau itu? Dan itu uh, sapi betina. Hmm, taib. Salasa. Nah. Zalika masjidun. Apakah itu masjid? La. Tilka madrasatun. Bukan, itu sekolah. Nah, la asal kata asal artinya artinya tidak. La nah, tidak itu tidak tilka madrasatun Taip. itu sekolah. Ah, sant. Barakallah. Istamir. Arba'a. Haza jamilun wa tilka naqatun. Uh, sekali lagi umum maratan ukhra. Haza. Haza jamilun wa jamalun. hadza jamalun Naam. wa tilka naqatun. طيب ahsant. Ma mana jamalun? Unta jantan. طيب naqatun. Naqatun unta betina. Naam. Eh, khamsa. Naam. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. طيب استمر. Ter terjem. Eh, ini guru wanita dan itu murid wanita. طيب. Hadi, apa beda antara hadi dan tilka Ummu Ihsan? Hadihi untuk yang dekat. Untuk dekat? Uh, tilka untuk kata tunjuk jauh. Untuk kata tunjuk sesuatu yang jauh. San, Stamir. Uh, eh, sita. Naam, sita. Naam. Hada kalbun wazalika kitun. Kitun. Kitun. Qitun. Taib, terjem? Ini anjing dan itu kucing. طيب. ما الفرق بين هذا وذلك أم إحسان؟ Am- Nampak? ما الفرق بين هذا وذلك؟ Apa beda antara hada dan zalika? Eh, hadza ini dan eh, zalika itu. T- Dari segi makna, dari segi yang lain? Eh, ini untuk mu muzakkar. Dan zalika juga untuk muzakkar. Eh, eh, Ah. Ini untuk muannas. eh? La. Hada untuk benda yang dekat. Iya. Dalika untuk benda yang yang jauh. Taib. Istamir. Al-akhir. Sabah. Sabah. Hada baitul. <clears throat> Hada bait. Hada baitul muazzini. Mu'a. Letakul mu'a. Hada baitul muazzini. Taib. Watilka tilka tajiri. Taib. Tajim. Terjimi awalan. Ini rumah muazzin dan itu kebun kebun milik pedagang. ah Santi Barakallahu fiik. Ya, terima makasih saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima kembali bagi penelpon, bagi baik bagi ikhwan dan akhwat kita buka kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dari Ibu Safiya di Ciledug. Ciledug baik, silakan. Ibu Safiya ma'aki al-kitab? Nah, baik. طيب اقرأي إذن التمرين الثاني اقرأي التمرين الثاني نعم أشير, يعني يعني عشر صح صحيح أشير تفضل لا تنس لا تنسين أن تذكري الرقم jangan lupa untuk menyebutkan nomor واحد اثنان وإلى آخره طيب استمري واحد واحد نعم واحد أم تلك أم لماذا نستعمل تلك لأن Ibu Sofia لأن آه، لأن مؤنث yana أم مؤنث طيب استمر ذلك أب لا تنسى لا تنسين أن تذكر الر- الرقم اثنان اثنين اث- لا تقول اثنين اثنان اثنان أحسنت ذلك أب ذلك أب أحسنت استمري آه، ثلاثة نعم ها- آه، ذلك قلم ذلك قلم نعم أربعة أربعة تلك ملعقة تلك ملعقة طيب بارك الله فيكم cukup يكفي بارك الله فيكم نعم. Assalamualaikum. وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada sisa nomor yang banyak bagi para pendengar di 8236543 kita angkat kembali. Telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. malam. Iya. Dengan siapa di mana dulu? Dengan Muslim di Durenjaya. Pak ah, Muslim di Durenjaya. Ya. Uh, ah, sedikit dikecilkan saja monitornya Pak atau agak jauh ya. atau dimatikan saja ya. Silakan Pak. Baik, Pak Muslim. Iya. Sampai di mana tadi kita Pak? Nomor berapa Pak? Di nomor 4. Baik, istamiri. Izan, istamir. Fadal. Al-Khamis. Dakar khamsa. Khamsa. Naam. Tilka ainun. Tilka ainun. Taib. Hmm, sittah. Naam. Tilka dhabbatun. الستة nomor nomor berapa antum tadi Sittah. ستة nomor enam Dalika Dalika apa nih? Hajar. ذلك حجر نعم Eh, kenapa kita gunakan ذلك di sini أخ مسلم Lianna hajarun ma- muzakkar. مذكر أحسنت بارك الله فيك سبعة تفضل Sab'ah. Zalika qamisun. جيد Eh, Samaniyah. نعم Zalika قدر ذلك قدر نعم تلك تلك قدر تلك قدر أحسنت لماذا تلك لماذا نستعمل آه. تلك هنا قدر مؤنث مؤنث طيب تفضل استمري عفوا استمر ثمانية تلك نافذة تلك ثمانية أو تسعة تسعة تسعة مرة أخرى سكلاجي lagi آه، تسعة تلك نافذة تلك نافذة طيب بارك الله فيكم شكرا جزاك الله خير Iya. Jazakallah khair kepada Akh Muslim ya di Duren Jaya. Baik, kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Komar di Cijantung, Pak. Pak Komar di Cijantung. طيب آه، Pak Komar أي- أين وصلنا sampai di mana kita tadi Pak Eh, tilka nafidatun. nomor Eh, tis'atun. تسعة الآن عشرة تفضل Syarat. Tilka bakaratun. أحسنت لماذا تلك memang bukan ذلك Eh, karena ada tak marbutoh. Hmm, بقرة مؤنث مؤنث mana ada tanda tak marbutanya أحسنت بارك الله فيك. استمر أحد عشر Ahad syara. Zalika maktabun. نعم Eh, 12 Asyara. اثنى عشر نعم Tilka naqatun. تلك مع قطن أحسنت استمر ثلاثة عشر ثلاثة عشر أو ثلاثة عشر ذلك مهندس ذلك مهندس محا أو مها مهندس مهندس بالهاء أحسنت ما معنى مهندس؟ آه، انسينير انسينير طيب أربعة عشر الأخير ذلك مؤذن ذلك مؤذن طيب بارك الله فيكم شكرا جزاك الله خيرا Iya. Jazakallah khair kepada Bapak Komarten. Alhamdulillah. Eh, beberapa ikhwan sudah alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali sisa nomor yang ada. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Iya, Assalamualaikum. Ya, dikecilkan radio suara radionya Pak ya. Tadi matikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa di mana? Abu Fadil di Cikunir. Iya, silakan. Abu Fadil, aina wasalna? Sampai di ah. mana tadi? Arba'ata asar. أربعة عشر Nah, sekarang خمسة عشر Amsata asar. نعم lima belas Tilka Tilka mumarrodatun. ممرضة Mumarridatun. أحسنت Uh, Sita asar. ست نعم ذلك سرير ذلك سر لماذا نستعمل ذلك وليس تلك آه لأن سرير مذكر مذكر أحسنت استمر سبعة عشر سبعة عشر تلك حديقة نعم آه استمر ثمانية عشر سمية سمية عشر تلك ثمانية عشر سمية عشر اس اسمع جيدا ثمانية ثمانية عشر أحسنت. تلك طلي طليبة sekali lagi tilka tilka toli til, tilka ah santa. tis'ata ashar 19 zalika kul kul tis'ata ashar anda bilang dulu tis'ata ashar tis'ata ashar zalika jamil ah zalika jamalun jamalun ah al-akhir 20 20 tilka bat tilka batatun tilka batatun Sekali lagi. Tilkabat potun. Mumtaz. Ma nanti tilkabat potun Uh, itu bebek. Ah, santa. Barakallahu fikum. Syukuran. Jazakallah khair. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astarih awalan hukum. Baik, bagi para pendengar, jangan kemana-mana. Kita akan rehat sejenak dan tetap di 756 AM dalam pembelian masyarakat. Kita akan kembali setelah jadi yang berikut ini. Tidak diragukan lagi, sepantasnya seorang muslim mencintai bahasa Arab dengan berusaha mempelajari dan menguasainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك آيات الكتاب المبين ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. إنا Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia Bersekian banyak bahasa yang ada, simaklah kajian bimbingan bahasa Arab dari buku Durusul Lugha al arabiyah terbitan Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, jilid kedua secara langsung setiap Jumat malam pukul 20 eh, waktu Indonesia Barat bersama narasumber Ustadz Mas'ud Mahmud LC Hafirullah Ta'ala. Karena bahasa Arab merupakan lughatul din, lughatul Quran, lughatul Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa bahasa Arab merupakan miftahul al-ulum syariah, merupakan kunci daripada ilmu syariat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan walisanul Arab dan bahasa Arab itu awsaul al-sinati madhaban, bahasa yang paling luas wa aktsaru alfadhan dan yang paling kaya dengan kosakata. Simak pula siaran ulangnya setiap Senin pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kabar gembira untuk Anda, kembali kami siarkan kajian pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk jilid pertama dari kitab tersebut pada hari Ahad siang pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama narasumber Ustaz Hamzah Abbas LC Hafirullah Ta'ala. Jazakumullahu khairan atas perhatian Anda. Roja 756 kHz. Kembali di frekuensi 756 AM dan kami mengucapkan selamat bergabung bagi para pendengar yang mungkin baru menyimak kajian pada malam hari ini bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan ada beberapa pertanyaan yang termasuk melalui pesan singkat kita angkat terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembelajaran dari kitab Durusul Lughah. berkaitan berkenaan dengan ini eh, al-isyarah, al-bait dan qarib dari Ummu Ahmad di Depok. Apakah dalam meletakkan kata tunjuk haza dan hazihi dan lain-lain pada kalimat tanya boleh diletakkan di depan atau di belakang kata Ustaz? Pada asalnya tapi pada asalnya untuk hada, hadhi, dari katilka diletakkan di depan. Jadi tidak diletakkan di belakang kecuali dalam misalnya sebagai kita tadi beberapa contoh dalam bentuk pertanyaan. Adapun e, selain itu e, golipnya dan satu hal yang biasa dipakai adalah hada, hadhi, dari katilka digunakan di depan, tidak di belakang. Wallahu a'lam. Baik, kembali dari Abu Ikrimah di Cilangsi. Jadi pesan singkat. Pada halaman 40, asa atau Abbasin. Kenapa kasrotain? Asa atau Abbasin. Kalau antum masih ingat kalimat al idhafa mudhaf dan mudhaf ilai. Nah, Abbasin di sini posisinya sebagai mudhafun ilai. Dan mudhafun ilai seperti yang kita jelaskan, Eh, selalu keadaannya majrur. Harakatnya pasti majrur dan di sini e, tanda harakat majurnya itu adalah tanda kasrah dan bisa juga kasrah tain. Nah, wallahu a'lam. <clears throat> Baik. Ya, kembali dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang sama, Saya tolong diselingi untuk belajar angka 1 sampai dengan 10 atau 1 sampai dengan 20. Baik, baik, insyaallah. Nanti kita angkat kembali sebelumnya. asa saatu Saat apakah yang bermakna jam tangan atau jam dinding? asa saatu e, eh, umum bisa dipergunakan untuk jam tangan, bisa juga dipergunakan untuk jam dinding. Wallahu a'lam. Ya, kemudian ada satu masukan. Alhamdulillah akan diadakan ujian untuk pembelajaran bahasa Arab kita ini. Kemudian bagaimana caranya nanti insya Allah akan kita bicarakan saja. Ya. Nanti insya Allah kita akan bicarakan. Baik. Baik. Uh, beberapa masukan tadi berkaitan dengan permintaan diadakannya pelajaran untuk eh, angka-angka. Uh, Insya Allah hari ini kita akan ajarkan, tapi sebelumnya ada beberapa uh, kalimat yang tersisa sepertinya yang perlu dibaca terlebih dahulu. Kita selesaikan pelajaran Adars Sabi ini. Baru setelah itu kita akan uh, jika ada waktu akan kita teruskan dengan angka-angka. Baik. <clears throat> Unzur ila kitab ya ikhwan, unzuru ila kitab kullukum unzur ila kitab. Untuk melihat buku baik yang cetakan baru atau eh, afwan cetakan nama Safah Arbaun halaman 40. Di bagian terakhir setelah latihan-latihan ada eh, kali kalimat dalam kotak. Adapun untuk cetakan baru antum lihat halaman 41 Wahidun wa Arbaun. Al-kalimatul jadidah. Nama mana al-kalimatul jadidah ya ikhwan? Eh, al-kalimat jam'u kalimah. Jam'u kalimah kata. Al-kalimatu kata-kata. Al-jaridah yang yang baru. Untuk ya, Evan al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Yani fil haqiqa anna hadhihi al-kalimah laysat kalimah jadidah. Sebenarnya mungkin kalimat mumarridah ini bukan kalimat yang baru tapi maaf muskil. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Ma mana al-mumarridah awalan? Ma mana al-mumarridah? Perawat. Al-mumarridah perawat. Al-hadiqatu, ma mana al-hadiqatu? Kebun. Kebun atau taman. al baqatu. Hmm. al baqatu. ma mana al baqatu? Bebek. Bebek. Al-muadzinu. Al-muadzinu? Naam. tukang azan atau yang menyerukan azan. Al-muadzin ini isim fa'il dari azana yu'adzinu al-adhan bukan al-adhan yang benar al-adhan azannya itu dalam bahasa Arab al-adhan azana yu'adzinu mu'adzin an-naqatu mana an-naqatu entah betina ini di e, mukjizat e, Nabi Saleh Ma huwa yakhwan al-jamal atau an-naqah? An-naqah. Dan Al-Quran disebutkan an-naqah. Unta betina. Al-baydatu telur. Al-baydatu telur. Baik. Hadihi al-kalimat al-jarida fi hadha ad-dars. Ini beberapa kalimat baru yang ada di uh, pelajaran ini. Uh, Thumma ba'da dhalik. Kemudian asma'ul isyar. Antum lihat di paling bawah. Asma'ul isyarati lil qarib asma'ul isyarati lil qaribi. Antum lihat di bawahnya lagi contoh-contohnya. Contoh-contoh dari contoh-contoh daripada kata-kata tunjuk untuk yang dekat. Kata tunjuk untuk yang dekat. Hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Kemudian hadhihi Aminatu. Hadhihi aminatu. Antum lihat hadza wa hadhihi ismani isyaratani li lil qarib. Hadza dan hadhihi ini isim isyarah dua kata tunjuk di, yang dipergunakan untuk menunjuk benda yang dekat al-qarib. Kemudian antum lihat sebelahnya Asma'ul akan tapi apa beda antara hada dan hadhi, ikhwan? ما الفرق بين هذا وهذه ما الفرق بينهما هذا untuk مذكر هذه untuk مؤنث طيب أسماء الإشارة للبعيد عندما سبلهنا أسماء الإشارة للبعيد سبلهنا للقريب الآن للبعيد untuk yang jauh انظروا يا إخوان ذلك حامد ذلك حامد تلك Zainabu. Tilka Zainabu. Antum lihat zalika wa tilka ismani <clears throat> ismani isyaratani li lil ba'id. Kedua-duanya untuk uh, menuju benda yang jauh. Akan tapi apa beda antara zalika wa tilka? Mal farqu baina zalika wa tilka ya ikhwan? Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Jadi di sini ada dua kata tunjuk yang dipergunakan untuk muzakar, yaitu hada dengan هذا dengan مذكر هذا وذلك. انتبه يا ikhwan. انا اقول ada isim isyarah sini dua isim isyarah yang digunakan untuk muzakkar. Hada dengan dalika Kemudian untuk muannas hadhihi wa tilka. Dari segi kesamaan ini sama. Dari segi perbedaannya apa antara hada dengan dalika atau hadhihi dengan tilka? Jaraknya. Yang satu untuk dekat, yang satu lagi untuk yang jauh. jauh. Wallahu a'lam bishawab. taib wabihada eh, wa bihadza nakhtim ad-dars as-sabi'. Dengan begitu kita tutup ad-dars sabi' wa nadkhul fi dars al-arqam. Dars al-arqam. Al-arqamu. Al-arqamu jama' min raqmun. Al-arqamu jama' dari raqmun. Raqmun artinya angka. Al-arqam angka-angka. Taib uh, eh, yang masyur yang satu sampai sepuluh, anak yakin sudah masyur didengar oleh kaum muslimin baik yang sudah belajar bahasa Arab atau yang belum. Tapi terima apa kita uh, betulkan serius bagaimana cara cara uh, apa namanya? Uh, cara mengucapannya. Taib <clears throat> satu istimewa jadi Satu wahidun. Satu. Wahidun istimewa fakat la tukarir. Antum dengarkan saja. Wahidun. Ini angka satu. Wahidun. Antum lihat wawunya panjang. Wahidun. Waw alif ha dal. Waw alif lalu ha dan dal disambung. Wahidun. Kemudian ifnani. Ifnani. Masyur di kalangan kaum muslimin ifnaini benar. ini dengan isnani benar. Angka dua. Akan tapi pada asalnya yang benar adalah jika dia berdiri sendiri dan tidak ada hal yang mempengaruhinya maka kita katakan isnani. Isnani. Dua. Kemudian salah satu salah satu Angka berapa salah satu Tiga. Arba'atun. Arba'atun. Angka empat. Khamsatun. Khamsatun. Angka berapa khamsatun? Angka lima. Sip, anak ulang sekali lagi. Wahidun. Satu. Isnani. Dua. Salasatun. Tiga. Arba'atun. Arba'atun. Empat. Khamsatun. Khamsatun. Lima. Ya ikhwan, Alaan, an istami' thumma kari. Sekarang uh, dengarkan kembali ikuti. sama saya ikhwan. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Ithnani. Isnani. Isnani. Isnani. Berapa angka isnan? Dua. Angka dua. Salasah. Salasatun. Salasatun. Salasatun. Salasatun. Berapa angka salasatun? Angka berapa itu? Baik. Arba'atun. Arba'atun. Arba'atun. Arba'atun. Angka berapa arba'ah? Empat. Empat. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Angka berapa itu, Ikhwan? Iya. Baik. Sekali lagi. Wahidun. Wahidun. Isnani. Isnani. Salasatun. Salasatun. Arba'atun. Arba'atun. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Arba'atun. Arba'atun. Salasatun. Salasatun. Isnani. Isnani. Wahidun. Wahidun. Baik, anta ya akhi, udhkur ar-raqam min wahid ila khamsah. واحد واحد واحد نعم سلا اثنان نعم اثنان سلا ثلاثة نعم أربعة نعم خمسة خمسة طيب أنت يا أخي تفضل واحد نعم اثنان ثلاثة أربعة Khamsatun. Kha, khamsatun. Tapi antum balik sekarang. Khamsatun, arba'atun, salasatun, isnani, wahidun. Baik, sant. Angka tiga. Bagaimana bahasa Arabnya? Salasatun. Salasatun. Dua. Isnani. Empat. Arba'atun. Satu. Wahidun. Lima. Khamsatun. Alhamdulillah. Taib. Al-an 6 sampai 10. Sittatun. Sittatun. Uh, ah, istimewa faqat la tukar. Antum dengarkan saja tidak perlu diikuti. <clears throat> Sittatun. 6. Sittatun. Sin ta lalu ta marbutah di belakangnya. Sittatun kalau kita wakaf sittah. Sittatun. 6. Sab'atun. Sab'atun. Tujuh. Sin. Ba. Ain. Ta marbutah. Ta marbutah. Sab'atun. Sin. Ba. Ain. Ta marbutah. Sab'atun. Tujuh. Thamaniyatun, thamaniyatun, Fa. Intabih ikhwan. Fa. Laisa sa. Fa fa temannya ta setelah ta fa samaniyatun sa mim lalu alif lalu nun ya lalu ta marbuta samaniyatun kemudian eh, samaniyatun berapa tadi samaniyatun ya kawan delapan tis'atun tis'atun sembilan tis'atun Ta. Sin. Ain. Lalu ta marbutah. Ta, sin, ain, ta marbutah. Tis'atun. Sembilan. Terakhir. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Sepuluh. Ain. Shin. Ra. Ta marbutah. Ain, Shin, Shin, bukan Sin. Sin tebal, Shin, Sha. Ain, Shin, Ra, lalu Ta marbuta. Asyaratun. Angka berapa tadi asyaratun, Irfan? Sepuluh. Sepuluh. anak ulang. Enam. <clears throat> Sittatun. Sittatun. Enam. Sab'atun. Sab'atun tujuh. Samaniyatun. Samaniyatun. Delapan. Tis'atun. Tis'atun. Sembilan. Sembilan. Asyaratun. Asyaratun. Sepuluh. Anak ulang. Sittatun. Sab'atun. ثمانية Tis'atun Asyaratun Alam استمع itu makar ya ikhwan جميعا antum sudah pernah ngantuk seperti ini ikhwan sittatun sittatun sittatun sittatun hmm, berapa angka sitta ini enam sab'atun sab'atun sab'atun sab'atun berapa ikhwan tujuh thamaniyatun Samaniyatun. Samaniyatun. Samaniyatun. Hmm, Angka berapa? Delapan. Delapan. Tis'atun. Tis'atun. Tis'atun. Tis'atun. Angka berapa? Sembilan. Hati-hati tertukar dengan angka Sita. enam. Sittatun. Ini sembilan tis'atun. Ini bagi pemula biasanya yang suka tertukar antara 6 dan 9. Sittatun dengan tis'atun. Sekali lagi, tis'atun. Tis'atun. Angka berapa itu, Ikhwan? Terakhir asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Angka berapa itu asyara? Sepuluh. Sepuluh. Sekali lagi, kawan, kita percepat. Sittatun. Sittatun. Sab'atun. Sab'atun. Thamaniyatun. Thamaniyatun. Tis'atun. Tis'atun. Asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Tis'atun. تسعة ثمانية ثمانية سبعة سبعة ستة ستة طيب أنت أذكر رقم من ستة إلى عشرة ستة نعم سبعة نعم ثمانية تسعة عشرة أحسنت بارك الله طيب أنت يا أخي الكريم تفضل ستة إلى عشرة ستة نعم سبعة ثمانية تسعة asharatan. Baik, sekali lagi akhir kirim. Fadal. Sittatun. Angka berapa itu sittatun? Enam. Enam. Sabatun. Hmm, angka berapa? Tujuh. Samaniatun. Delapan. Enam. Tis'aun. Hah? Tis'atun. Enam. Sembilan. Sembilan. Asharatun. Sepuluh. Taib, ahsan, barakallah. Taib, la'an nabda min rakam wahid. Kita mulai dari nomor satu sampai sepuluh. Jadi kita buka mungkin kesempatan untuk para pendengar bisa menguji eh, hafalannya. Taib ikhwan. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Isnani. Isnani. Salasatun. Salasatun. Arba'atun. Arba'atun. Khamsatun. Khamsatun. Sittatun. Sittatun. Sab'atun. Sab'atun. Samaniyatun. Samaniyatun. Tis'atun. Tis'atun. Asharatun. Asharatun. Asharatun. عشرة تسعة تسعة ثمانية ثمانية سبعة سبعة ستة ستة خمسة خمسة أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة اثنان اثنان واحد واحد نريد اثنين آه، يذكر رقم من واحد إلى عشرة من؟ فضل فضل, فضل أنتم أولا أنتم أنت من واحد إلى عشرة dari satu sampai sepuluh واحد اثنان اثنان اف اف ف اثنان اثنان نعم فلا ثلاثة أحسنت أربعة نعم خمسة خ خ خمسة خمسة ستة سبعة نعم ثمانية ث ثمانية ثمانية نعم tis'atun. Naam. Asyaratun. Sekali lagi. Asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Tidak ada yang panjang. Asyaratun. Asyaratun. Ahsan. Barakallah. Baik. Fadal. Anta. Wahid. Wahidun. Wahidun. Naam. Isnani. Naam. Salasatun. Arba'atun. Naam. Khamsatun. Sittatun. Naam. Sabahatun. Naam. Samaniatun. Naam. Tis'un. Hah? Tis'atun. Tapi ya. Tis'un ada sembilan puluh. Tis'atun. Masih dekat. Eh, masih masih angka satuan. Kalau di akhir, Asyaratun. Hmm. Asyaratun berapa itu? Angka berapa? Sepuluh. Sepuluh. Ahsan. Tabarakallah. Tapi Tep al-majal li al mustamiah Baik, bagi para pendengar silakan di 021 823 6543 antum bisa menghubungi untuk uh, menguji hafalannya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Yasmin. Di mana? Di Tangerang. Tangerang, baik. Tafadhal ukhti Yasmin. <clears throat> Min wahid ila asyara. Uh, wahidun. Naam. Isnani. Salasatun. Naam. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Naam. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. Baik, sepertinya sudah lancar. Sekarang ah. dibalik. Dibalik. Dibalik. Dari sepuluh ke satu Asyaratun. Naam. Tis'atun. Samaniyatun. Naam. Sab'atun. Sittatun. Khamsatun. Naam. Arba'atun. Jaid. Uh, samaniyatun. La, ar tadi arba'atun. Salasatun. Taib. Isnani. Wah Ahsan. Ustaz, uh, ya. mau tanya Ustaz. Ya. Uh, halaman 39 tuh yang bayi bayi dotun itu telur itu kenapa pakai tamar butoh bukannya ada yang bayi dun biasa? Ya, bisa saja kita gunakan tanpa tamar butoh atau, atau dengan tamar butoh tidak masalah. Oh, enggak masalah. dun atau oh, dotun, maaf ya, uh, Terus afwan Ustaz, uh, saya sempat ketinggalan yang di halaman 33 itu. Ya. Yang liman hadah, kenapa harus pakai liman? Uh, tiga ini uh, cetakan lama ya? Iya. Uh -uh. Kenapa akhi? Eh, Afwan ukhti, yang mana? Kenapa pakai liman? Lim, liman. Uh -uh. Ada lamnya di situ. Iya, ah, kenapa? kalau man saja siapa? Uh. Man hadihi siapa? Ini kalau pakai liman milik siapa? Oh, milik siapa? Nah, lam di situ artinya lam uh, pemilikan. Milik siapa di sini? Oh, iya iya. Ustaz. Afwan. Wa iyyakum. Jazakallahu khair. Silakan bagi para pendengar yang lain kita berikan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana? Dengan Muslim di Duren Jaya. Oh yang tadi ya, masya Allah. Ya. Alhamdulillah Pak Muslim. Sudah Pak Muslim, tafadhal. Min wahidil ila asyarah. Wahidun. Nah. Isnani. Nah. Salasatun. Arba'atun. Nah. Hamsatun. Sittatun. Sekali lagi Pak Muslim, kha. Iya. Hamsatun. Sittatun. Sab'atun. Sama Abil ainnya diperjelas Pak Muslim. Sab'atun. Jaid. Sit apa? Samaniyatun. Naam. Isatun. Masyaratun. Masyaratun. Di balik Pak Muslim. Ya. Masyaratun. Tidak melihat buku Pak Pak Muslimnya. Apa lihat buku ini Pak? Ya. Tidak alat buku ini kan ya? Ya. Ataib. Ah, Istamil, teruskan. Asyaratun. Naam. Hmm. Sembilan. Isatun. Naam. ثمانية نعم سبعة جيد ستة نعم خمسة نعم ثلاثة آه ada yang terlewat أربعة جيد ثلاثة ثمانية اثنان اثنان واحد واحد angka empat Pak Muslim أربعة تجو سبعة تجا Salasatun. Sembilan. Tis'atun. Enam. Oh, sittatun. Ahsan. Barakallahu fikum. Syukuran. Jazakallah khair. Ah. Jazakallah khair kepada Pak Muslim dan silakan bagi pendengar yang lain kita berikan kesempatan masih di 8236543 dalam hitungannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman. Iya, di mana Bapak Lukman? Di Citarap. Citarap, ya. Uh, eh, Tafadhal Abu Lukman. اذكر الرقم من واحد إلى عشرة Wahidun, نعم isnani, جيد salasatun, arba'atun, khamsatun, خ... خمسة khamsatun, طيب sittatun, sab'atun, نعم samaniyatun, جيد tis'atun, نعم asyaratun, أحسنت طيب الآن نقلب نقلب kita kita kita balik Pak asyaratun, نعم tis'atun, جيد samaniyatun, نعم sab'atun, sittatun, جيد khamsatun, خ... خمسة khamsatun, طيب eh, arba'atun, جيد eh, salasatun, نعم isnani, wahidun, أحسنت الحمد لله طيب angka 6 sittatun, angka 2 isnani, أحسنت angka 4 khams, uh, Empat. Arba'atun. Arba'atun. Sepuluh. Asaratun. Tujuh. Sab'atun. Ahsan tabarakallah fikum. Masya Allah. Uh, ah. ya terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. <clears throat> Jazakallah khair kepada Bu Lukman. Dan kita berikan kesempatan kembali di 8236543. Dengan siapa? Iko. Iko di mana? Di cibinong, Cibinong. Ya, dikecilkan sedikit ya atau dimatikan aja radionya. Iko ada bukunya? Naam. تفضل آه لا لا نفضل كده <laughs> الرقم من واحد إلى عشرة عفوا angka satu sampai sepuluh تفضل Wahidun. Naam. Isnani. Salasatun. arba'atun, khamsatun, Masya Allah. sittatun, sab'atun, amaniyatun, tis'atun, asyaratun. Hmm, sepertinya Eko bisa lebih dari itu. Silakan, kalau yang bisa lebih dari itu. Lebih dari itu bisa? 11, 12? Enggak. Oh, enggak. <laughs> Dibalik sekarang Eko. Dari 10 ke 1 sekarang, dibalik. Asyaratun. 6. Atun. Sekali lagi? Maniatun. Sekali lagi angka 9 berapa tadi? Tis'atun. Sama niatun. Jayid. Atun. Sittatun. 6. Khamsatun. Naam. Arba'atun. Naam. Salasatun. Isnani. Wahidun. Baik, ahsant. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallah khair. <coughs> Baik, jazakallah khair kepada Iko ya di Cibinong. Dan kita terima satu penerpon kembali untuk yang terakhir dalam kajian bimbingan kita bahasa Arab ini untuk hitungan. Silahkan bagi para pendengar di 08 di 021 823 6543. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Umu Amar, Pak. Di mana, Umi? Di Tambun. Baik. Umu Amar silakan. <clears throat> Uzkuri rakam min wahid ila asyara. sampai sepuluh angkanya. Tafadhol. Iya. Wahidun. Uh, dengan panjang pendek yang benar, Umu Amar. Ya. Wahidun. Wahidun. Ahsan. Isnani. Jaid. Salah satu Naam. Arba'atun. Sekali lagi umum. Arba'atun. hom Khamsatun. Naam. Sittatun. Naam. Sab'atun. Naam. Samaniyatun. Jayid. Tis'atun. sant Asyaratun. Asyar, mumtaz. Tapi, lalu naklit dibalik e, kalau bisa dengan kecepatan yang sama ketika kita mengucapkan satu sampai sepuluh Asyaratun. Baik atun. Taib. Tamaniatun. Naam. Sab'atun. Jaid. Sittatun. Naam. Khamsatun. Ahsant. Arba'atun. Naam. Salasatun. Jamil. Isnani. Ahsant. Wahidun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Syukran. Terima kasih Ustaz. Afwan. Dan mungkin ada satu pertanyaan saat dari SMS kita. Tepat, tepat. Uh, disebutkan angka puluhan saat mungkin kalau bisa Puluhannya saja dari 20 sampai 100. Puluhannya saja. Iya. Dari asyara 10 sudah. Asyrun. Asyrun 20. Sekali lagi asyruna. Kalau kita mau uh, baca harakatnya semuanya asyruna, tapi kita matikan saja. Asyrun. Ain, shin, ra, waw, nun. Kemudian 30 salasun salasuna. Kita matikan. Salasun. Sa, lam, alif, sa lagi, salasun, kemudian waw dan nun. Empat puluh. Arbaun. Kalau antum tahu ah, satuannya, ar, ah, salasa, arba, khamsa, sampai eh, tis'a, maka sedikit dirubah di bagian belakangnya sampai di mana tadi? Arbaun ya. Hmm. Ya, Arbaun. Asalnya arbaatun. Tak marbutanya antum hilangkan. Lalu setelah ain antum tambah waw dan nun. Arbaun. Khamsun, 50. Khamsun. Asalnya, kalau satuannya berapa tadi? Khamsatun. Antum hilangkan tak marbutonya Lalu setelah sin, sin jadi huruf terakhir kan? Iya. Setelah sin tambah waw dan nun. Khamsun. Kemudian berapa tadi? Uh, eh, situn. Sittatun. Lalu antum hilangkan takmar butonya. Situn. Kemudian sab'un. Sab'un. Kemudian samanun. Samanun. Kemudian tis'un. Tis'un terakhir mi'ah mi'ah seratus tapi ini nggak diminta tadi ya seratus dan seribu masya Allah ada ketir belum tapi berapa seratus sampai seribu Allah lakin alfan ah, ah seribu alfun yakfi Demikian e, pertanyaannya dan akhir dari kajian kita untuk hitungan dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali saja. ya. ya insya Allah jadi e, yang tadi itu kita pelajari tolong di di hafal hafal terus. Dan nanti setelah itu nanti semua latihan-latihan yang ada angka-angkanya, maka tolong ikhwan dan akhwat, baik di studio maupun di rumah, e, dibaca rekamnya. Baik, syukuran, barakallah.